Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis. Penjelasan terakhir kita ambil mengenai hadis maudhu', hadis palsu. Hadis maudhu', hadis palsu la aslalahu, tidak ada sumbernya. Paham maksudnya ya? Nanti beliau akan menyebutkan contoh-contoh hadis maudhu', hadis palsu. Nah, barakallahu fikum contoh-contoh hadis palsu. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah, ciri-ciri hadis palsu itu bagaimana? Karena memalsukan hadis berbahaya, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancamannya apa? Ancamannya? Enam. Nah, sediakan tempat duduknya di api neraka, ngeri sekali barakallahu fikum dari api neraka dan tentunya di neraka juga. Nah, ini ciri-cirinya apa kita lihat. Qala al-muallifu Allah wa yu'rafu al-wada' bi umur minha. Diketahui hadis itu palsu diketahui pemalsuan hadis itu dengan berbagai perkara atau dengan berbagai macam perkara. Di antaranya adalah ikrarul wadi' bihi. Paham ya? Yang memalsukan itu ngomong langsung, ini palsu hadisnya. Aku sengaja memalsukan hadis. Ya jangan ragu lagi kalau itu palsu. Paham ya? Pengakuan yang memalsukan sendiri, yang memalsukan ngomong sendiri ini palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena yang namanya pemalsu hadis tujuannya kan jelek. Nah, Allah musta'an. Ada juga yang tujuannya bagus. Untuk apa? Membikin apa? Tarhib, wa tarhib. Paham ya? Memberikan dorongan nah, agar orang banyak beramal dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan amalan. Tapi kan keliru. Paham yang yang sahih hadis dhaif, palsu itu enggak bisa dijadikan hujah. Adapun untuk masalah dhaif kemarin bagaimana? Dhaifnya dicek dulu. Dhaif yang bagaimana? Dhaif yang jibdan itu enggak bisa dijadikan hujah. Tapi kalau dhaifun munjabir itu masih bisa ditopang, dikuatkan dengan berbagai macam jalan-jalan yang ada. Nah, akhirnya naiklah derajatnya menjadi apa? Hasan li khairi. Paham ya? Tapi kalau dhaifun jiddan, syadidud dha'f enggak bisa lagi sudah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Kita lihat yang kedua, ciri yang kedua, mukhalafatul hadis lil akal. Hadis itu ternyata menyelisih akal. Bertentangan dengan akal. Bukan berarti kita berhukum dengan akal ya secara akal tuh nggak mungkin itu loh. Hadis ini nggak mungkin itu loh. Apa maksudnya? mukhola Mukhalafatul hadis lil akal. Hadis itu menyelisih akal. Bukan berarti kita berhukum dengan akal enggak. Tapi maknanya bagaimana? Maksudnya secara akal tuh nggak mungkin kalau hadis ini dari Rasulullah itu loh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Misal contohnya, an yatadammana jam'an bainan naqidain. Terkandungnya di dalamnya terkumpul antara dua sesuatu yang apa? bertolak belakang. Dua sesuatu yang berseberangan. Paham ya? Dalam hadis itu sebutkan pertama halal, dua haram langsung. Jadi ada istilah tanakut, kontradiksi. Nah, barakallahu fikum, naqidon itu dua yang berlawanan. Jadi dua yang berlawanan ini akan seperti contohnya. Nah, barakallahu fikum seperti contohnya yauma saumikum yauma nahrikum. Nah, hari puasa kalian adalah hari nan id kalian. Tanakut enggak? Tanakut karena id enggak berpuasa. puasa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya, pertama mengatakan puasa, kedua malah hari raya. Paham ya? Hari puasa kalian ada hari raya kalian. Paham ya? Nah, itu kan berarti kan kurang tepat, ada unsur tanakut di situ. Nanti kita lihat nanti. Au isbatu wujudin wujudi mustahil, wujudin mustahil atau menetapkan sesuatu yang ada tapi mustahil wujudnya. Paham ya? Nah, jadi dalam hadis tersebut menunjukkan apa? Sesuatu yang mustahil terwujudkan itu ya. Nah, jadi ada kegangga, keganjalan. Akal nah, itu enggak nerima. Au nafya wujudi wajibin wa nahwi atau menghilangkan meniadakan apa? adanya kewajiban atau yang semisalnya. Jadi kewajiban malah ditiadakan dengan hadis tersebut. Seakan-akan apa? Hadis tersebut justru apa meniadakan kewajiban. Suatu yang seharusnya wajib, hadisnya mengatakan enggak wajib misalkan. Seperti itu. Jadi semua itu kan bertentangan dengan akal. Nah, bertentangan dengan akal karena secara tidak langsung akal yang sharih itu akal yang sharih la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Nah, al-aqlu as-sharih la yukhalifa la yukhalifu ad-dalil as-sahih. Jadi akal yang masih jernih, yang masih murni itu enggak akan menyelisihi apa? Tidak akan menyelisihi hadis yang sahih, tidak menyelisihi dalil yang sahih. Naam. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil ma'lum bid-darurah min ad-din yang ketiga sebuah hadis diketahui bahwasannya itu palsu adalah apa? Hadis tersebut menyelisihi sesuatu yang sudah diketahui secara darurat bagian dari agama. Apa maksudnya? Jadi hadis tersebut menyelisihi sesuatu yang sudah diketahui secara darurat bagian dari agama. Paham ya? Misalkan syahadatain termasuk rukun Islam bukan? Ada hadis mengatakan syahadatain bukan termasuk rukun Islam. Nah, padahal secara secara agama, secara darurat orang tahu syahadat syahadatan rukun Islam. Nah, ini palsu hadisnya berarti. Paham ya? Kita lihat. Misal contohnya an yatadammana isqata ruknin min arkan Islam. Terkandungnya di dalamnya apa? Nah, menghilangkan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Eh, barakallahu fikum seperti itu. Misalkan Naam, saum Ramadan haramun misalkan. Puasa Ramadan haram. Nah, berarti kan menghilangkan rukun Islam. Padahal secara secara agama, secara pasti orang yakin bahasanya rukun Islam diantaranya puasa Ramadan. Nah ini termasuk hadisnya palsu. Tandanya seperti itu tandanya. Au tahlil au na'am au tahlil riba wa nahwi atau menghalalkan riba. Jelas-jelas dalam Al-Qur'an riba itu haram, datang hadis menghalalkan riba. Allah musta'an. Au tahdid waqti qiyamis sah atau hadis yang membatasi waktu tegaknya hari kiamat tahun 2022 nanti hari kiamat datang jam 2 malam tanggal 2 bulan 2 2 jam. Nah, seperti itu. Itu semua perkiraan manusia semua. Kalau seandainya muncul itu pembatasan hari kiamat itu kapan itu hadisnya palsu. Kecuali hari kalau hari ada, hari Jumat. Cuman Jumatnya kapan enggak tentukan. Harinya hari Jumat, cuman Jumat kapan wallah alam. Mahfum. Sebagian orang kan nanti sebagian orang kan ada ngomong nanti tahun sekian eh, sekian hijriah atau apa itu yang pernah dengar ya tahun 5000 hijriah atau apa itu ya berapa itu ya, itu katanya hari kiamat tahu dari mana kalau nggak dijelaskan apa 2000 apa 2011 lewat eh 5000 ya nah itu kita nggak semastikan. kita nggak semastikan dan kita mungkin sudah meninggal dunia kan sebelum tahun 5000 tersebut nah jadi hadis yang membatasi waktu hari kiamat itu hadisnya palsu Paham ya? Maksudnya membatasi hari ini loh gitu loh. Cuman hari Jumat kan umum, hari Jumat kapan enggak tahu kan? Seperti itu. Nah, yang jelas hari yang jelas hari kiamat sudah dekat. Kapannya Allah alam. Sejak Rasulullah diutus saja sudah dekat. Bu'istu ana wasa'ah apa? Kahatain. Aku diutus dengan datang hari kiamat seperti ini jaraknya dekat sekali. Jadi telunjuk dengan jadi tengah dekat sekali. Tapi kapannya Allah alam. Nah, sekarang lebih dekat lagi sekarang. Zaman Rasulullah hingga saat ini kan jauh sekali, lebih dekat lagi sekarang. Cuman kapan? Wallahu alam. Paham ya? Seperti itu. Nah, Gini apa gini? Gini atau gini? Gini. Paham ya? Kalau gini, ini lo gini. Ini loh jaraknya ini loh. Dekat sekali. Nah, barakallahu fiikum. Pernah ada yang jelaskan gini, Pak? <laughs> Wallahu alam ya, wallahu alam. Ya, langsung tawannya dulu anak waktu dengar kajiannya Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri waktu di Yaman itu beliau gini. Jadi Jarak antara jari telunjuk dengan dekat itu. Wallah alam. Nah, kalau gini ya kalau dia mungkin ihtimalnya dekat era dekat ini, ya lebih dekat inilah. Paham ya? Nah. Kalau antum gimana? Itu kan? Eh. Yang jelas khair insyaallah. Kita lihat di sini. Au jawaz irsalin nabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau ada hadis yang menunjukkan bolehnya adanya rasul eh, adanya Rasul Nabi yang baru setelah Rasulullah SAW. Paham ya? Naam. Katanya la Nabiun ba'di katanya. Bacanya bukan la nabiyun, la nabiyun ba'di. Mutada khobar. La adalah nabi setelahku. Namanya Nabila. Paham ya? Allah musta'an. Lah kalau bacanya gitu kan artinya begitu. La nabiyun ba'di. La itu mutada'nya, nabiyun khobarnya. La adalah nabi setelahku. Jadi ada nabi namanya la, nabila. Paham ya? Allahul musta'an. Ini artinya palsu kalau saya ada palsu ya. Karena apa? Karena ini lihat ini. Termasuk tanda palsunya adalah apa? Karena orang mengingkari enggak ada nabi lagi Rasulullah la nabiyya ba'di. Lanya la nafil jinsi. Enggak ada nabi lagi sedikit pun satu pun setelahku. La nafil jinsi. Kalau bacanya la nabiyyun ba'di, lanya takdirkan mutada nabiyyun khabar, ngerti kan gitu kan? La adalah nabi setelahku. Allahumma musta'an. Berarti nabi la tadi itu. Allahumma musta'an. Apalagi ada yang ngaku nabi perempuan.